Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih berkenan memberikan banyak nikmat, rahmat, anugerah dan hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa bermujahadah berkumpul dalam suatu masjid ini. Semoga langkah kita, cerita kita diberi oleh Allah Subhanahu taala amin ya rabbal alamin salawat dan juga salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya para sahabatnya dan juga kepada pengikut setianya hingga yaumil kiamat hadirin rahimah Faslun fi fadlillah Fasal membahas tentang keutamaan bismillah Keutamaan mafal Bismillahirrahmanirrahim Qala Imam Al-Alim Al-Khabr Al-Abid Abu Muhammad Abdurrahman Abdurrahman bin Abdul Hatim rahimahullah mengatakan dalam tafsirnya hatta sana nabi, hatta sanad Ja'far bin Musafir hatta sana Zaid bin Bar as-Sam'ani hatta sana Salam bin Wahbin al-Jundi hatta sanad Abi Antawus bin Abbas Anak Usman bin Affan saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Usman bin Affan menanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an Bismillahirrahmanirrahim dari masalah Bismillahirrahmanirrahim atau lafal Bismillahirrahmanirrahim. Fakal maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab huwa ismun min asma'illah wa ma baina huwa baina ismillah al-akbar illa kama baina sawatil ain sawatil ainain wa bayadihima al qurbi kata Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim adalah ismun min asma'illah nama dari sebagian nama-nama ismun min asma'illah nama dari sebagian nama-nama Allah wa ma bainahu wa baina ismillahil akbar dan tidaklah antara bismillahirrahmanirrahim dan di antara nama-nama Allah yang agung illa kama baina salat kecuali kedekatannya itu hanya antara kehitam-hitaman bulan mata dan putihnya jadi hitamnya mata dan putihnya itu kan dekat sekali Rasulullah menggambarkan kedekatan nama-nama Allah yang ada di dalam Bismillahirrahmanirrahim wa baina Bismillahil akbar dan di antara nama-nama Allah yang agung adalah sebagaimana dekatnya hitamnya mata kepada putihnya dengan putih menunjukkan sangat dekatnya Bismillahirrahmanirrahim dengan Allah Subhanahu wa taala. Mardawai begitu juga yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Ibnu Mardawai dan Sulaiman bin Ahmad dan Ali bin Mubarak an Zaid bin Mubarak Bapak Trawa al hafid bin Mardawai bin Tariqai dari dua jalan An Ismail bin Ayyash An Ismail bin Yahya An Mus'il An Atiyah An nabi Sa'id Kalau Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Isa ibni Maryam alaihi salam aslamathu ummuhu ila kita liyu'allima Sesungguhnya Isa bin Maryam Isa bin Maryam aslamat hukumuhu ilal kitab memasrahkan ibunya memasrahkan sebuah kitab sebuah sebuah kertas berarti Isa bin, bin Maryam untuk liwalima untuk belajar menyerahkan Isa pada seseorang untuk diajari pada zaman itu pada Rasulullah Fakolah maka setelah datang ke seorang yang mau mengajari Isa seorang pengajar mengatakan untuk tulislah kayak bisa bisa disuruh menulis Papa maka Isa menjawab mana aku aku tidak bisa menulis di sini menunjukkan bahwa tulis menulis itu sudah sejak lama sejak mana bisa sudah ada tulis menulis ini untuk membantah pada orang bahwa zaman Nabi Muhammad belum ada tulis menulis secara zamanan bisa sudah ada. Maaf tuh, aku tidak bisa menulis. Apa yang harus aku tulis? Kalau maka kemudian seorang yang mengajari Nabi Isa mengatakan Uktub Bismillah Tulislah Wafal Bismillah Jadi sejak zaman Nabi Isa sudah ada kata-kata bismillah. Lafal bismillah. Qala huwa Isa, maka kemudian Isa menanyakan kepada seorang muallim pengajar tadi, "Wa bismillah?" Apa itu bismillah? Kok harus saya tulis? Qala al-muallim adri. Maka pengajar menjawab, "Aku tidak tahu." Yang mengajar itu katakan aku tidak tahu. Kalau lagu Isa, maka kemudian Isa mengatakan kepada Mu'alim tadi. Nah, Isa yang mengatakan kepada Mu'alim tadi. Al-Garu Bapakullah. Kalau baknya di dalam Bismillah itu adalah cahaya Allah. Wasinu sanamu dan sinnya adalah sinar Allah wal min mamlakatu dan minnya adalah kerajaan Allah Bismillah tidaknya cahaya Allah sinnya adalah sinar Allah dan minnya adalah kerajaan Allah Wallahi ilahun ilahun al-alihah Wallahu dan Allah bismillah dan salah kalau Allahnya ilahul maka kalau Allah itu adalah Tuhannya para Tuhan Tuhan ilahul alihan Tuhannya Tuhan Tuhan warahman min rahmanid dunia wal akhirah adapun sifat rahman lafal rahman yang ada di dalam Bismillahirrahmanirrahim adalah Rahman dunia wal akhirah. Merupakan kemurahan Allah baik di dunia maupun di akhirat. Warrahim dan lafal rahim rahimul akhirah adalah rahmannya Allah di dalam akhirat. Ini dalam hadis tadi yang bersumber dari Abu Bakar, Ibnu Mardawah, dari Soleh bin Ahmad dan juga dari dua jalan dari Ismail bin Iyas Ismail bin Yahya kemudian dari Atiyah dari Abu Sa'id itu Rasulullah menceritakan tentang Nabi Isa alaihi salam belajar diserahkan bukunya kepada seorang pengajar disuruh nulis nulis bismillah jadi ketika Nabi Isa nanya apa Bismillah, pengajarnya mengatakan tidak tahu. Dan Nabi Isa malah menjelaskan. Allah ya, bahwa Bismillahirrahmanirrahim zatnya adalah cahaya Allah, sinnya adalah sinarnya Allah, memnya adalah kerajaan Allah, lafal Allah, Allahnya adalah ilahul alihah, Tuhannya para Tuhan karena lafal Allah lafal Allah itu berasal dari lafal ilahun yang kemudian dimakrifatkan anti bahasa dari lafal ilahun kemudian dimanfaatkan pakai alif lam maka menjadi al ilah al ilah Alhamdulillah dan orang Arab punya kebiasaan kalau ada bangsa di tengah itu namanya dikurang bukan pesertanya pesertanya karena nomor berapa? karena yang di tengah ini orang Arab punya kebiasaan kalau ada bangsa di tengah itu dibuang maka Alhamdulillah menjadi Allah karena Hamzah yang di tengah hilang Al-Quran dari al Kemudian ahli kira memberikan bacaan bahwa orang khusus yang menunjukkan kepada Tuhan yang disembah itu dibaca Al. Maka menjadi Allah. Maka keliru ketika mengucapkan lafal Allah itu bicara Allah keliru itu banyak orang nah, tidak lama itu menjadi walau Allah Allah itu kan dari dalamnya harus Allah misalnya harus Allah yang benar tapi kalau ini Allah itu pakai telan, sehingga kalau belum bisa tafkir sama-sama belum bisa tafkir daripada Allah lebih baik Allah bisa mengucapkan Allah sebenarnya benar itu benar sama itu hurufnya itu benar daripada Allah lebih baik Allah karena memang berasal dari kata al ilah maka Allah adalah manfaat dari lafal ilah maka Allah adalah ilahul aliha Tuhannya jadi beberapa Tuhan Tuhan bukan yang lain itu Tuhan yang tidak berhak untuk disembah Tuhan yang tidak benar dan Tuhan yang paling tidak disembah adalah Allah dan Ar-Rahman Ar-Rahman wa Rahman punya wal Rahman Rahman Allah itu adalah sifat kasih sayang Allah di dunia dan di akhirat maka sifat Rahman itu bersifat umum orang mengatakan khusus lafal umum makna lafalnya khusus tapi maknanya umum kenapa dikatakan khusus lafal karena lafal Rahman tidak boleh digunakan nama untuk selain Allah kecuali dikasih mudoh Abdul Rahman tidak boleh karena hambanya Rahman ya atau Nur Rahman. Tapi kalau nama Rahman saja itu tidak boleh, terutama apabila lafal Rahman itu dikasih Al-Fatih Ar-Rahman karena Ar-Rahman itu maknanya sama dengan Allah. Ar-Rahman bukan hanya Ar-Rahman, berarti termasuk 99 yang pakai Al itu khusus bagi Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus maka lafal Ar-Rahman itu termasuk khusus lafal tidak boleh buat nama seseorang, nama makhluk kecuali dikasih putus. Jadi kalau pandangan punya putra dikasih nama namanya siapa? Ar-Rahman. Bagus sekali itu tidak boleh. Maka nah, kadang-kadang nama itu kelihatan bagus tapi nama syirik. Iya bagus tapi syirik. Berarti mau coba dengan melihat atau mendengar ada seorang dikasih nama Khairul Roziqin. Itu kan bagus sekali kan? buat yang jamin Al-Quran buat nama tapi syirik khairul itu bagus rezeki itu yang memberi rezeki berarti khairul rezeki sebaik-baik sang pemberi rezeki kan hanya Allah kok dibuat sama orang nggak boleh harusnya gimana khairul marzuki nah sebaik-baik orang yang dikasih rezeki nah maka nama-nama itu juga harus tapi walaupun mengambil dari Al-Quran belum tentu pas ya. khusus al dan umum makna lafal Ar-Rahman adalah umum makna maksudnya gimana dalam suatu kapan ulama mengatakan Inna Allaha yukti dunya mayuhabdu wa ma'wa yuhabdu wa la yukti akhirata illa Sesungguhnya Allah itu memberikan dunia ini, memberikan kemanfaatan dunia ini diberikan pada orang yang dicintai dan orang yang tidak dicintai. Orang yang dicintai Allah ya dikasih dunia, orang yang tidak dicintai Allah ya dikasih dunia. Orang yang ahli ibadah dikasih rezeki tidak? Kasih. Orang yang tidak pernah ibadah sama sekali kasih rezeki tidak? Kasih. Ini rahmat Allah. Rahmat Allah. Orang yang tidak pernah ibadah sama sekali kadang-kadang oleh Allah dibuat kaya raya. Kaya raya. Ke masjid tidak pernah namanya Muhammad, katanya agamanya Islam, ya, sholat setahun dua kali, uh, payah, ya nggak masalah, itu hak Allah. Kemudian orang yang rajin ibadah, duitnya banyak, ya aja. Dan itu terserah Allah, namanya sifat Rahman. Begitu juga sebaliknya kalau ada orang mukmin yang rajin ke masjid, subuh jam tiga sudah berangkat ke masjid, ya, Iya, sholat tahajudnya tenang sekali, kopiahnya tidak pernah ditinggalkan oleh kopiah syukur lebih baik daripada isinya seisinya. Dan itu dilakukan tiap kali buka, sudah tidak pernah bolong kecuali tidur saja. Tapi tidurnya masih gitu-gitu aja. Motor tahun sebelum nggak pernah ganti galaksi ya. Kok kayak gitu? Ya boleh-boleh aja, itu terserah Allah, itu namanya rahmat. Apakah juga orang yang tidak pernah ibadah nggak ada yang marah? Kenal mesin tidak, baca bismillah sebelum itu nggak pernah, ya di KTP-nya orang Islam, tapi juga tidak punya apa-apa, masih modal terus, kan juga banyak. Karena hal yang seperti itu adalah Rahman, Rahman Allah. Allah itu memberikan dunia itu kepada orang yang dicintai oleh Allah dan kepada orang yang tidak dicintai oleh Allah semuanya dikasih maka orang yang dikasih faidah dunia itu tidak menunjukkan bahwa orang itu dicintai Allah itu wah orang itu kaya raya ya berarti dicintai Allah belum tentu karena orang itu miskin sekali itu miskin sakit-sakitan berarti orang itu tidak dicintai Allah belum tentu ya belum tentu Wong Nabi, kalau semua Nabi yang dicintai Allah, pasti itu yang sakit-sakitan itu siapa? Nabi siapa? Ayo, Malaysia. Yang marah nggak punya apa-apa, bahkan sampai apa saja nggak punya, ya ada. Nabi siapa? Nabi Isa. Yang kaya raya itu jadi raja, raja di raja, bahkan istananya atas Kalau mau naik ke situ dalam satu riwayat harus menaiki angin, minta kata angin, angin aku bawa ke sana. Tapi dicintai Allah. Nabi siapa? Sulaiman. Begitu. Suara yang sangat nyaring sekali. Bapaknya itu Nabi Daud. Semua Nabi dicintai Allah. Tapi ya ada yang kaya, ya. ada yang miskin. Ada yang mungkin diberi keindahan di dunia ini, tapi ada juga yang diberi ujian yang besar di dunia ini. Artinya bahwa e, kecintaan Allah kepada seseorang tidak ditandai dengan banyaknya diberi dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah sifat Rahman. Beda kalau sifat Rahim. Warahim Rahimul akhirah. Wala yukil akhirata illa man Allah tidak akan memberikan kemanfaatan akhirat kecuali orang yang dicintai oleh Allah. Bahkan bil mu'minina rahimah. Dan Allah dan adalah Allah dengan orang-orang mukmin rahimah. Memberikan kasih sayang dengan sifat rahim. Kalau rahim tidak akan pernah diberikan kepada orang yang Allah tidak cinta, mesti dikasihkan kepada yang Allah cinta yaitu para nabi, para ulama, para sahabat ambiya, para orang solih, para orang muslim, itulah yang akan dikasih rahim oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rahim akan diberikan oleh Allah di akhirat nanti. Akhirat ya akhirat setelah kematian kita, setelah berpisahnya roh kita dan jasad kita, maka Allah akan memberikan kenikmatan dan kenikmatan itu namanya adalah rahim Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sama sekali tidak akan bisa mendapatkan kecuali orang yang dicintai oleh Allah. Khusus maka rahim adalah khusus lafal dan khusus makna. Lafalnya yang khusus tidak boleh bernama selain Allah dan lafalnya khusus apa maknanya khusus karena khusus diberikan kepada orang yang dicintai saja. Maka Nabi kita selalu berdoa kepada Allah ya Allah semoga Engkau memberikan rohim terhadap kita semua karena rohim yang belum tentu kita belum tahu dikasih rohim atau enggak karena alumu umum perkara itu tergantung finalnya yang dari muda terus dibaca sampai remaja sampai dewasa sampai tua eh menjelang tua malah berhenti dari ibadah menjelang dicabut nyawanya malah kadang-kadang sudah melakukan suatu hal yang mendekatkan dia dengan neraka nah untuk bilang kadang-kadang yang mungkin sekarang dari muda ya dia jauh dari ibadah jauh dari agama ketika setelah tua mendekati kematian dia dekat dengan agama dekat dengan ibadah dekat dengan Allah yang kemudian meninggal dalam keadaan khusus iman maka kalau kita masih hidup masih hidup ini masih banyak kemungkinan maka yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah keistiqomahan keistiqomahan kita untuk selalu berada di dalam jalan yang lurus, untuk selalu berada di dalam jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah agama yang kita pegang semoga sampai mati maka pesannya Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang mukmin, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala hakka dengan sebaik-baik takwa, sebenar-benar takwa. Takwa sesuai sudah sulit, sudah istimewa, tapi perintahnya kau tuqatih sungguh-sungguh sebenar-benarnya takwa. Jadi dituntut untuk takwa yang sebenar-benarnya wala tamutunna dan jangan sekali-kali kamu mati. Jadi mati itu dilarang oleh Allah. Jangan kamu mati. Iya. Wala tamutunna. Jangan sekali-kali kamu mati. Illa wa antum muslimun kecuali kamu boleh mati tapi tetap dalam keadaan beragama Islam. Menunjukkan di sini kita itu justru sungguh-sungguh ya dalam menjalankan agama ini secara istiqomah dipegang sampai kita meninggal dunia. Baru kalau agama itu dibawa sampai mati, baru sempurna. Minta nikmat al maut al iman wal islam. Kesempurnaan nikmat, nikmat yang paling sempurna, nikmat yang paling pol-polannya yang adalah mati dalam keadaan iman dan Islam. Makanya kita disuruh kita bilang hai Tuhan kita bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Di masjid takwa, di pasar takwa, di kantor takwa, di sawah takwa, di jalan takwa. Karena kematian itu oleh Allah dirahasiakan, nggak pamitan. Jadi kan pas di pasar itu terus ada malaikat yang menyamar, dia eh, pulang, pulang, malaikat maut datang rumahmu kamu mau dicabut nyawanya kan enggak kalau kayak gitu terus gerak uang persiapkan diri ya tapi enggak kalian di tempat maksiat kalau itu ajalnya itu lah ya wah ya sakit masa wah ya sakit tidak maju satu jam tidak mundur ya di tempat maksiat itu dicabut makanya kadang-kadang aja orang ahli ibadah nasibnya mati di tempat maksiat bisa saja Makanya kita disuruh bertakwa kapanpun dan di dimanapun. Kemudian Waqat rawa Ibnu Mardawai min hadis Yazid bin Khalid an Sulaiman ibni Buraidah wa fi riwayat Abdul Karim Abi Umayyah an ibni Buraidah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala unzila alaiya ayatun lam tunazil ala nabiyyin ghairi Sulaiman ibni Jabir wa telah diturunkan atasku satu ayat yang ayat itu tidak pernah diturunkan kecuali kepada Nabi Sulaiman bin Daud dan kepadamu saja telah diturunkan satu ayat yang satu ayat tersebut tidak pernah diturunkan para nabi siapa saja kecuali kepada Nabi Daud bin Sulaiman dan kepada saya. Apa ayat tersebut? Wahia Bismillahirrahmanirrahim. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, istimewa sekali. Jadi umat yang bisa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ya umat Nabi Sulaiman dan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita termasuk dilahirkan menjadi umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga betul-betul bisa mengikuti sesatnya, mengikuti petunjuknya, mengikuti hidayahnya, tidak hanya sebagai umat yang mengaku-ngaku saja. Karena ada orang itu yang mengaku-ngaku saja mengaku mencintai seseorang padahal seseorang yang yang kita klaim kita mencintai tidak kenal dengan kita dan kasihan kan namanya tepuk sebelah tangan ya kasihan maka semoga kita menjadi teman-teman yang sebenarnya mengikuti petunjuknya mengikuti sifatnya, dan mengikuti sunah-sunahnya supaya menjadi umat Muhammad yang yang hakiki yang ketika besok Yaumul Mahsyar kita melewati sebuah telaga mau minum airnya sebagian ulama mengatakan telaga Kautsar kemudian ada yang disuruh pergi oleh Allah itu suruh pergi mana? pergi aja itu pergi Rasul mengatakan ini kan umatku ngapain harus menyuruh orang itu pergi maka kata Allah iya itu umatmu Muhammad kamu nggak tahu setelah kamu meninggal ini berjalan lagi yang berubah ubah agama. Ya, sehingga yang tidak agama menjadi agama berubah lagi. Suruh pergi aja. Dan jangan sampai kita masuk ke dalam golongan yang diusir oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Merubah ubah agama, menambah-nambah ajaran agama yang bukan dari agama. Walau Isnadihi An Abdul Karim dan Diriwayatkan juga dari Isnad yang dari Abdul Karim Ibni Ma'af Ibni Imran dari ayahnya An Umar Ibni Dar An Aqa bin Abi Rabah An Jabir bin Abdillah Kau Lama nazala Bismillahirrahmanirrahim Ketika Bismillahirrahmanirrahim itu diturunkan Haroba al semua apa awan itu jalan ke timur, insya Allah. Ketika Bismillahirrahmanirrahim itu awan semuanya itu jalan ke timur. Wasakana karya dan angin berhenti. Kan judulnya tadi Fadilah Bismillah. Bismillah, keutamaan Bismillah. Wahaja Allah dan air laut itu juga kejikan dia wa asbab al bahaim bi adaniha hewan-hewan itu tercengang gitu busuk gitu seolah-olah mendengarkan sesuatu hewan-hewan itu masya Allah wa rusiman asyayatin minas sama dan setan-setan di dilemari dari langit ketika Bismillahirrahmanirrahim itu diturunkan wahab sifat keagungannya dan kebesarannya anna la yusamma ismahu ala syai'in illa barakafi Allah bersumpah tidak suatu apapun yang disebut dengan namanya kecuali Allah memberikan berkat atasnya sehingga kalau Bismillahirrahmanirrahim Bismillah disebut Ketika kita mau apa saja, maka pekerjaan yang kita lakukan, aktivitas yang kita jalankan, maka diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah bersumpah ketika timurnya bismillah ini alam berjalan ke timur, angin berhenti, lautan diam, bahaya hewan-hewan seolah-olah memasangkan telinganya untuk mendengarkan sesuatu dan setan di raja itu dilempari dari langit kemudian Allah bersumpah dengan keagungannya dan kebesarannya Allah yusatma ismahu ala syai'in illa barakafihi tidaklah sesuatu hal yang dibacakan nama Allah yang dibacakan bismillah menyebut nama Allah kecuali Allah akan memberikan berkat pada sesuatu yang kita kerjakan di Bismillah. Maka sangat dianjurkan sekali dalam segala hal kita selalu membaca Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim. Waqala Wahid an Mas Anak diwakil an Ibnu Mas'ud kol. Imam Pakai meriwayatkan dari Ahmas, dari Abi Wakil, dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud mengatakan perkataan sahabat man arada ayyudziyahu Allah minaz minaz zabariya atis apa asaro falyaqra bismillahirrahmanirrahim masyaallah kalau perkataan sahabat dan tidak bertentangan dengan perkataan Rasulullah maka dijadikan sebagai dasar kata Imam Ibnu Mas'ud man arada ayyudziyahu Allah minaz zabariya atis apa asaro minaz 19 atau sebagian mengatakan 19 pintu fal yaqrab bismillahirrahmanirrahim maka selalu bacalah bismillahirrahmanirrahim selamat dari neraka zabaniyah yang pintunya ada 19. Fayaj'alallahu lahu min kulli harfin minha sunnatun min kulli wahid. menjadikan setiap hurufnya Bismillahirrahmanirrahim itu menjadi sunnah benteng minggu wajib dari setiap satu pintu itu. Jadi satu huruf jadi benteng pintu neraka jadinya. Kalau kita bacanya sekali kita bacanya berulang kali Jadi beberapa benteng yang mengamankan kita dari neraka neraka jahanam tersebut. Ya jadi aman kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita jadikan Bismillah sebagai tawasul wasilah untuk menyelamatkan kita dari api neraka sebenarnya yang pintunya ada 19 dan ditutup oleh huruf-huruf yang ada di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Dapat ibu api ya, walaupun di bawah bahwa suhu ibn Atiyah Ma'asarahu bihadisi Lapat ra'aitu bin atang Salasina malakan Yang tadiruna Dalam riwayat ibn Atiyah mengatakan Ada sebuah ungkapan hadis yang mengatakan Lapat ra'aitu bin atang Wasalasina malakan Yang tadiruna Ada 30 sekian malaikat Ada 30 sekian malaikat Yang tadiruna yang yang segera untuk menjaga seseorang yang baca bismillah likauli rajul yang seseorang itu mengucapkan rabbana wa hamdu hamdan katsiran mubarakan fi orang yang mengucapkan rabbana wa alhamdu ya Allah puji-pujian semuanya bagi engkau hamdan kafiran dengan pujian yang banyak thayyiban yang bagus mubarakan yang penuh berkah di dalam puji-pujian itu dan malaikat itu apa min ajri anaha bid'atun wasalah sunnah harfan karena itu ada 30 sekian bro untuk mengamankan seseorang dari hati neraka. Waqala Imam Ahmad bin Hambal di dalam kitab musnadnya beliau mengatakan hadasana Muhammad bin Ja'far hadasana Subah an Asim kola samiku abad Tamimah yuhadisu an Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Abu Tamimah menceritakan tentang boncengannya Rasulullah SAW menceritakan tentang ketika uh, beliau itu bonceng Rasulullah. Jadi ternyata sahabat Rasulullah itu sudah ada bonceng-boncengan. Tidak bonceng-boncengan. Maka ini naik motor boncengan itu sunnah Rasul. Iya, tapi ya kalau cari boncengan itu sulit. Saya kalau pergi sendiri, sunnahnya pergi itu boncengan. Jadi Rasulullah sering pergi itu bojongan ini Abad uh, eh, siapa? Abu Tamimah ini juga pernah bonceng Rasulullah. Terus Mu'ad bin Jabal juga menceritakan pernah bonceng Rasulullah dan begitu. Itu dianjurkan kalau kalau pergi itu boncengan. Ya kalau kimar kimar itu kalau di sini katanya ya. kecil itu jelek, kelede ya udah kecil udah kecil itu pada zaman Rasulullah mewah sudah udah kecil itu yang lain masih tempat kota tua beliau sudah bonceng uh, dengan kimar maka dianjurkan orang bekerja itu pakai emas dan boncengan dengan catatan kalau laki yang membutuhkan laki-laki kalau perempuan ya rumah kalau ada di rumah boleh tidak boleh tapi suami istri ya atau apa dengan anaknya boleh kalau boleh makrom tidak boleh ya fitnah <laughs> nah itu sunnah kuncengan ketika itu ketika Abu Talib itu bonceng Rasulullah kalau Asraf bin Nabi Fakultu Ta'isyah sini tidak disebutkan himal atau unta, kalau yang di Mu'ad Jawa itu disebutkan himal Maka ternyata kendaraannya kepleset. Maka Abu Tamimah itu mengatakan Ta'isa syaitan Celaka syaitan itu Jadi mengatakan celaka itu syaitan Abu Tamimah mengatakan seperti itu Ketika kendaraan itu kepleset Mengucapkan setan itu celaka Pakola Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka Rasulullah mengatakan takut takul ta'isha syaitan. Kamu jangan mengatakan celaka syaitan, jangan. Fa'inaka idakul ta'isha syaitan karena kalian kamu hei eh, Abu Tamimah ketika mengucapkan syaitan celaka dirimu maka syaitan besar Iya, syaitan Allah bangga jadi besar Kayak di sombong gitu ya, dia telah besar Gila setan itu. Dan nah, terus gimana? Begini setan malah justru ditumpati suaraku dengan kekuatanku. aku gak satu dia sampai sekecil lalat. Nah ini kan pelajaran yang sangat tinggi kadang-kadang kita itu dalam kehidupan sehari-hari dalam hal ini tidak sadar. Pesantren, oh, waduh, setan ini ya, karena setannya sangat banyak gitu ya. Makanya setan itu senang dengan orang-orang yang ucapannya seperti itu ya. Ada yang sering saya saya kasih tahu kan, ini masih sobar di ya. dalam perkampungan, ketika melewati tempat yang angker iya. malah mempersembahkan sesuatu pada yang dianggap jadi di situ itu marah setan semakin bangga mau dia dikatakan celaka saja semakin bangga tapi kita baca Bismillah menyebut nama Allah maka kecil nyalinya dia bahkan mengecil sampai sekecil lala yang tidak mempunyai kekuatan. Hata dalam Dari ayat sampai sebesar rumah Masya Allah kan rumah saya kita walakin kul bismillahirrahmanirrahim fa'inahu yusliru hatta yakuna kalbula tapi bacalah bismillah maka setan akan mengecil ya akan mengecil bahkan sampai sekecil Wah, ini pelajaran yang sangat tinggi atau bismillah jadinya itu sandaran semua ya pahala kita baca bismillah. Ada lagi pahala mentasi pada bismillah. terus tustahabu bukti awal fi amalin wa kaule Maka dari itu disunahkan setiap kita berbuat apa saja baca bismillah. Ya. Mau minum bismillah, mau makan bismillah, mau cium anaknya yang baru diakui Bismillah jangan ya jangan lupa Bismillah. Yang pengantar itu mencium istrinya Bismillah. Pengantar lama juga Bismillah. pengantar baru saja ya lama gimana? Ya, bismillah. Yang belum punya cari dulu. Ya. Nanti terus baca Bismillah. Ya. Bismillah. Fatus tahap fi amal khutbah. Khutbah juga baca Bismillah. Ya, karena ada hadis yang mengatakan kulu amrin lain pada ufihi bismillahirrahmanirrahim bahwa asuhan setiap sesuatu yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim asuhan maka dia cacat kurang barokahnya sedikit barokahnya Waktu sahatu al-basmalah indah dukulil kola Bahkan juga ketika masuk WC Baca bismillah eh, Baca bismillah Lima warung dan hadis bidayah karena ada hadis yang menyatakan seperti itu. Bismillah. kemudian uh, Allahumma ini a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Wa tustahabu fi awal wudu. Awal wudu juga membaca bismillah. Itu dijelaskan dalam musnad Imam Ahmad dan Sunan Imam Ahmad dari Abu Hurairah dari Sa'id bin Zaid nabi Sa'id secara Rasulullah mengatakan lalu doa liman lam ya, liman lam yudkaris ya, yang lain tidak dikatakan sebagai buku yang sempurna kecuali orang itu membaca bismillah sebelumnya wahwa hadis hasan dan ini adalah hadis yang hasan bahkan banyak ulama man au jabalah indah dikri haruna ada sebagai ulama yang wajibkan wajib membaca bismillah ketika wudhu wajib membaca bismillah. Itu ada yang ulama sebagian mengatakan seperti itu. Wabada mustahabu indah dabiha dan disunahkan pula membaca bismillah menurut pendapat Imam Asyafi'i. Jadi kalau nyembelih disunahkan baca bismillah menurut madhab Imam Syafi'i. Wa aujabaha aqalun. Dan yang lain ulama yang lain selain Imam Syafi'i mengatakan wajib membaca Bismillah, ya Bismillah. Tapi ikhtilafnya itu antara sunnah dan wajib. Nah, lakukan saja. Ya, barang yang ikhtilaf antara sunnah dan wajib, lakukan. Ulama lain mengatakan sunnah, ulama lain mengatakan wajib supaya selamat lakukan. Kalau ikhtilafnya antara haram dan makruh supaya selamat, tinggalkan. Iya. Merokok apalagi yang mengatakan saksi jadi maksimal maksimal atau minimal ya ya, ada yang mengatakan haram gitu ya kemudian ada yang mengatakan makruh haram dan yang kedua makruh makruh itu dari kata karoha karoha yang terhukar ha maknanya benci jadi makruh itu makro dari kata karoha maknanya dibenci itu dibenci haram dan makruh yang paling selamat ditinggalkan. Setelah dalam lama yang mengatakan sunnah, ya, atau wajib. Tidak ada. Karena kita menetapkan haram, makruh, wajib, sunnah itu nah, berdasarkan pada nah, eh, apa namanya fatwa para ulama. Itu. Nah, Bismillah sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan sunnah. Dan satu lagi dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Ila ataita ahlaka hadis ini apa namanya ada penguatnya ini eh, kurang kuat tapi tadi nanti di sana ada penguatnya ini yang lebih sore tapi tidak kuat Rasulullah mengatakan ila ataita ahlaka Apabila kamu mendatangi istrimu Fasabillah Maka bacalah bismillah Ya saya 109, saya tidak akan tanya satu persatu pada bilang. Uang ini saya membaca hadis nabi saja. Fa'inna, karena, karena, in wajahalaka palatu, apabila ditakdirkan Allah menjadi anak, yang panjenengan kerja bakti itu dengan baca bismillah itu berarti ditakdirkan menjadi anak itu takdirnya ditakdirkan menjadi anak kata dari huruf-huruf bismillah itu akan dihitung sebagai kebaikan atas anak itu. Ini, tapi ini yang hadis ini dikomentari oleh ulama mengatakan ada yang tidak ada asalnya, mengatakan ada yang yang wilayahnya kurang kuat, tapi dikuatkan dengan hadis Bukhari Muslim, ya hadis Bukhari Muslim uh, yang Rasulullah mengatakan dari Ibnu Abbas yang bunyi Walau anna ahadukum idha aroda ayat dia ahlah. Nah ini yang sahih. Apabila salah satu e, di antara kalian untuk menghendaki berkumpul dengan istrinya, Qala bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan marzatana. Berdoa dengan doa ini. Bismillah Allahumma jannibna syaitan. Ya Allah semoga engkau menjauhkan kami dari syaitan Buat jadi syaitan mantap tanah dan kamu jauhkan syaitan dari apa yang engkau berikan rezeki padaku. Kan rezeki dong. Orang kata mata rezeki itu duit, duit, duit itu kan sudah rezeki itu. Rezeki orang yang belum punya juga kadang-kadang saya dapat enggak ya rezeki itu kan kalau kan orang yang dikerjakan hijau tak punya istri ada enggak? Banyak yang enggak punya suami sudah banyak syukur itu adalah rezeki. Maka kemudian kalau pas melakukannya, baca bismillah dan doa ini. Fa'inahu ilyakdir yakdir mawala awala lam yadurhu syaitan abadha. Kalau ditakdirkan kalian berkumpul dengan istri itu membaca Bismillah Allahumma jannibna asyaitan wa jannibi syaitan marzaqtana ditakdirkan dari mana maka anak itu tidak akan digoda oleh Syaitan selama lamanya Masya Allah jadi dari kita anak-anak kita dibuka setan itu mungkin pas yang dipetirkan itu tidak baca celah <laughs> itu. ingat saja gitu ya. Nah, karena ini kan Rasulullah dan ini diharus keluar Muslim. Insya Allah. Karena ini adalah janji Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan salah satu wahyu dari Allah. La yang dikuanil bala itu adalah wahyu apa yang diucapkan oleh Rasul, Rasul itu tidak pernah mengucapkan dari hawa nafsunya, akan tetapi apa yang diucapkan oleh Rasulullah adalah wahyu yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadilah Bismillah akan sampai di sini sudah jam 6 jadi masih ada pertanyaan. Kebetulan saya juga ada tamu jemaah ini dari luar kota. Saya tidak janji ya, akhir akhir <laughs> ada janji terus Taminya saya tinggal dari sekitar insya Allah saya jam enam lebih, jam cuma lebihnya berapa saya nggak ngomong sekian menit, jam enam lebih. Jadi ada pertanyaan, kalau tunjuk di pinggir kiri itu boleh. Itu pun kalau masih ada sekiranya wanita yang disuruh ya lanjutan. Itu kan sudah kondisi darurat namanya. Kalau sehat sama sehat ujian tidak ada ya seperti itu tidak boleh ya. Ini saja ini terus. lupa enggak mungkin salah na salah naruh tapi kadang-kadang ya uang di dompet saya itu sekian bukan kok sekian ya dia minta ini eling oh ternyata kemantu jadi ini lupa gitu ya nah, maka introspeksi ada pun masalah baca bismillah ini mas masukkan uang baca bismillah ambil baca bismillah oh, aku hal memang itu dianjurkan Wallah. samping juga dia membawa najis itu uh, terus menjadi penyakit. Tapi kemudian kalau hanya hanya untuk mengamankan ketika dibawa masjid, digendong ya, uh, dibawa ke mana supaya aman, insya Allah mengaman hal yang obat ya hal yang diperbolehkan. Artinya kalau itu tidak ada, ini adalah merupakan suatu hal sarana dan prasarana, bukan tidak daripada ibadah itu sendiri. Artinya kalau memakai kain itu bukan ibadah, hal dunia maka harusnya kata Rasulullah wa antum wa antum alamu dunia maka kalian adalah orang yang paling mengetahui urusan masalah dunia jadi kalau urusan dunia insya Allah kalau tidak cara tangan itu merupakan sesuatu hal yang diperbolehkan. insya Allah wallahu mungkin sampai di sini dulu matahari sudah terbit yang tadi sholat subuh di sini bisa sholat isra yang yang pahalanya seperti umroh bisa saya mengatakan tiga kali atau umroh satu kali nanti sempurna sempurna dan sempurna yang umroh sekarang sudah dua puluh juta lebih kalau kita sholat subuh di sini sholat dua rakaat maka sudah dua puluh juta kali tiga ini kan? enam 60 juta nah, itu sudah rezeki karena kita yang tidak pernah bersyukur kalau kita dapat rezeki segitu nah, ya kita cukup sekian dulu iya. eh, sampai pertemuan yang akan datang mudah-mudahan minta maaf yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat.